Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fillah, sebelumnya saya mohon tatkala nanti pengajian berjalan, mohon ditutup makalah-makalahnya ya. Jadi biar lebih diperhatikan. Insyaallah apa yang saya sampaikan tidak keluar dari makalah tersebut. Jadi yang saya harapkan antum semua memperhatikan dan tidak sibuk dengan makalah yang ada.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 Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa mengenal manhaj yang benar, manhaj salafus saleh sehingga kita tidak tenggelam bersama ahlul bidah, bersama ahlul ahwa yang mereka sibuk dengan hawa nafsu mereka. Yang lebih menyedihkan lagi, banyak di antara mereka yang sibuk-sibuk bahkan kesulitan melaksanakan suatu hal yang mereka sangka itu adalah suatu ibadah namun pada hakikatnya mereka telah terjatuh dalam kesesatan. Kita khawatir dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak seperti mereka yang sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi Kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an yaitu tentang orang-orang yang paling merugi yang paling merugi di akhirat kelak Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang mereka yaitu tersesat dalam kehidupan dunia mereka. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Banyak banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka. Sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itu adalah kebaikan. Namun pada hakikatnya itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ikhwani fillah dan Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas suatu kelompok sebagaimana yang telah saya tuliskan dalam makalah yaitu khawarij sehingga kita bisa mengenal kebatilan dan untuk menjauhinya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami telah tafsil, kami telah perinci ayat-ayat walitastabina sabilul mujrimin agar jelas jalannya orang-orang yang mujrim, yang zalim. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kesesatan. Sabilul mujrimin. Allah jelaskan bagaimana jalan-jalan orang kesesatan secara terperinci. Oleh karena itu barang siapa yang mereka mengenal jalan-jalan kesesatan, setelah mereka mengenal jalan-jalan kebaikan, maka mereka akan mendapat kedudukan yang lebih baik. Kita lihat bagaimana halnya para sahabat. Mereka unggul dibandingkan dengan orang-orang yang datang sebelum orang-orang yang datang setelah mereka. Kenapa? Karena para sahabat dahulu mereka hidup dalam masa jahiliyah. Mereka hidup dalam hari-hari kesyirikan, sehingga mereka mengenal yang namanya maksiat yang luar biasa itu kesyirikan. Bahkan sebagian mereka tenggelam dalam kesyirikan. Kemudian datang Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, sehingga terkumpullah dalam diri mereka pengenalan terhadap jalan-jalan kebenaran dan pengenalan terhadap jalan-jalan kesesatan. Sehingga mereka lebih unggul daripada orang-orang datang sebelum sebelum mereka, setelah mereka. Dan para sahabat yang mereka pernah mengenal kesyirikan, mereka benar-benar mengetahui bagaimana bahayanya kesyirikan. Tidak sebagaimana sebagian kaum muslimin sekarang yang mereka tidak peduli dengan kesyirikan, yang mereka menganggap kesyirikan adalah masalah khilafiyah yang biasa, sehingga demi mempersatukan umat, demi mengumpulkan umat mereka rela orang berbuat syirik dan mereka tidak menegur orang-orang berbuat syirik. Kenapa? Dalam rangka untuk mengumpulkan umat. Subhanallah. Kenapa? Dalam rangka untuk mendirikan daulah Islamiyah. Allahu Akbar, bagaimana antum bisa mendirikan daulah Islamiyah? Sedangkan antum tidak perlu dengan kesyirikan. Bagaimana antum ingin menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan antum sendiri tidak peduli dengan hak Allah. Hak Allah itu apa? Supaya tidak dibuat sirik kepadanya. Hak Allah, hakullahi alal ibad, al ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu hendaknya hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat sirik sama sekali kepadanya. Tatkala kita meremehkan hak Allah, kita tidak peduli dengan hak Allah. Manusia diberikan berbuat syirik, maka bagaimana kita mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menegakkan daulah negara yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu banyak orang yang tertipu tatkala mereka tidak mengenal jalan-jalan kesesatan. Sehingga mereka terjerumus dalam jalan-jalan kesesatan dan mereka menyangka bahwasanya mereka berada dalam jalan kebenaran. Dan sehingga termasuklah mereka dalam ayat alladzina dalla sa'yum fil hayati dunia yang mereka sesat dalam kehidupan dunia mereka. Namun mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ikhwani fillah afani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, innama tunqadu ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sungguhnya tali Islam itu akan terlepas sedikit demi sedikit jika berhidup dalam Islam seorang yang tidak mengenal masa jahiliyah, yang tidak mengenal kesesatan. Orang yang dia mengenal kebaikan, namun tidak mengenal kesesatan, tidak mengenal jalan-jalan kesesatan, tatkala dia sedang berjalan di atas jalan kesesatan, dia tidak tahu bahwasanya itu adalah jalan kesesatan. Sehingga terlepaslah tali Islamnya sedikit demi sedikit. Terlepasnya itibaknya kepada Rasulullah SAW sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya bunyi tenggelam dan semakin jauh tersesat. Oleh karena itu termasuk sunnah. Kita mengenal jalan-jalan kesesatan. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi anil khair wa kuntu as'aluhu anishar syarr makhafata ayudrikani. Adalah manusia mereka bertanya, itu para sahabat yang lainnya. Mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan. Adapun saya, saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejelekan. Makhafata ayudrikani. Saya khawatir saya terjatuh dalam kesesatan tersebut. Berkata seorang penyair, Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khairi ya fihi. Aku mengenal kebaikan, aku mengenal kejelekan, bukanlah untuk melawan kejelekan, namun aku mengenal kejelekan dan kejahatan adalah untuk menjauhinya. Dan barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal kejelekan, maka dia akan terjatuh. Mau tidak mau, cepat atau lambat, suatu saat dia akan terjatuh dalam kejelekan. Oleh karena itu, ikhwani fillah Allah iyakum. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan bahas suatu kelompok yang tersesat di zaman para sahabat yang merupakan sumber dari kerusakan dan malapetaka, yaitu Khawarij. Khawarij yang mereka memandang bolehnya huruf alal hukam, boleh memberontak terhadap pemerintah muslim, boleh memberontak terhadap penguasa yang muslim. Dan bahkan mereka tersebut lebih dari jauh lebih, lebih jauh daripada itu, mereka mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Orang yang berzina dikatakan kafir. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah langsung dikatakan kafir, mutlak tanpa takyid, Kemudian tidak cuma itu, bahkan mereka mengkafirkan sebagian para sahabat yang tidak setuju dan sependapat dengan mereka. Oleh karena itu, insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengenal bagaimana ciri-ciri mereka dan bagaimana langkah-langkah mereka, metode-metode yang telah mereka lakukan, sehingga nanti bisa kita cocokkan dengan keadaan kaum muslimin zaman sekarang ini. Apakah mereka telah terjatuh dalam langkah-langkah khawarij ataukah mereka telah terselamatkan dari langkah-langkah khawarij? dan dengan mengenal metode-metode mereka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari langkah-langkah mereka. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Yang pertama kita akan bahas ada tentang masalah bahaya pengkafiran. Ketahuilah ikhwani fillah azan ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Pengkafiran atau mengkafirkan seorang muslim yang sebenarnya dia tidak berhak untuk dikafirkan merupakan dosa besar. Dan sangat dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dari pengkafiran itu melazimkan hal-hal yang sangat berbahaya. Di antaranya pertama, mengharuskan permusuhan kita dengan dia. Orang yang kita kafirkan berarti kita harus musuhi dia. Timbul adawah, bagdo, kebencian dan permusuhan antara kita dengan dia. Karena kita tidak boleh mencintai orang kafir. Kemudian otomatis yang lebih berbahaya lagi, darahnya halal. Boleh dibunuh. Padahal menghalalkan darah seorang muslim adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, La tarji'u, la tarji'u ba'di kufara, yadribu ba'dukum a'laku ba'd. Janganlah kalian kembali, janganlah kalian kembali ke, kepada kekufuran setelahku. Kalian saling bunuh salah satu dengan yang lainnya. Menghalalkan darah kaum muslimin tidaklah perkara yang ringan, namun perkara yang besar. Kemudian juga apa? Dalam satu hadis bahkan orang yang ingin membunuh seorang muslim namun tidak berhasil, dia pun mendapat ancaman neraka. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Idza talqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Qalu hadha al qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika bertemu dua orang muslim dengan kedua pedangnya maka yang membunuh dan terbunuh di neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh sudah jelas dia dapat neraka. Kenapa yang membunuh yang terbunuh juga ikut masuk neraka?" Kata Rasulullah SAW, Innahu kana harisan ala qatri sahibihi. Dia tadi hendak membunuh saudaranya, namun dia sudah kedahuluan. Ya. Kenapa? Karena mereka berdua adalah orang muslim, kemudian saling bunuh-bunuhan. Maka mereka terancam dengan neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dalam neraka. Oleh karena ikhwani fil azani Allah wa yakum. Masalah kafir mengkafirkan bukan masalah ringan. Zalat fihil akdam. Terlalu banyak orang yang tersesat dalam masalah ini. Terlalu banyak orang yang tidak memahami kaidah kekafiran sehingga mudah mengkafirkan orang lain. Sehingga melazimkan apa? Melazimkan dia menghalalkan darah saudaranya. Demikian juga harta-harta saudaranya. Sehingga kita dapati praktek sebagian ta'ifah, sebagian kelompok yang ada di Indonesia ini. Mereka mencuri barang kaum muslimin yang lain. Mereka curi. Kenapa? Karena mereka ini, mereka rasainlah barangnya orang kafir. Mereka ambil. Sampai terjadi di luar negeri ya. Mereka punya pemahaman seperti ini ya. Jadi mereka terapkan di Indonesia sama kaum muslimin dan mereka juga terapkan di negara kafir. Ya. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka tinggal di negara kafir. Tinggal di negara kafir, kemudian akhwat-akhwatnya memakai cadar, kemudian hitam-hitam gitu masuk dalam supermarket, kemudian ngambil-ngambil barang. Kenapa harta orang kafir ya? Tentunya ada penerapan tidak sembarang kita pergi negeri kafir kemudian kita ngambil barangnya. Kita sudah hidup di negara orang kafir, kemudian malah berbuat dolim kepada dia. Berbuat adilah. Kalau kita sudah diberi kesempatan hidup di, di tempat mereka, jangan kita berbuat dolim. Sudah dibebaskan hidup di negara orang kafir, malah nyolong. Tatkala ngambil barangnya, dimasukkan dalam, apa namanya, dalam jilbabnya. Ya uhti, apakah anti mengira bahwasanya kita tinggal di desa? Ketahuilah bahwasanya orang kafir itu alatnya canggih-canggih. Di sana ada kamera ya. Jangan dikira masuk dalam supermarket yang ada di Jogja tidak ada kameranya, tidak ini luar negeri, ya ketahuan akhirnya. Dia bikin malu ya. Bikin malu kaum muslimin. Nama mereka menghalalkan harta orang kafir? Ya kalau diterapkan pada orang kafir masih mending. Bagaimana kalau diterapkan pada orang Islam? Dan terjadi. Sebagian ta'ifah mengambil harta dari ta'ifah yang lain tidak yang tidak membayar imamnya. Mereka tidak bayat kepada imam kita, maka mereka kafir. Kita boleh mengambil barangnya. Ini terjadi, terjadi dan tidak bukan cuma satu kelompok, bahkan kelompok-kelompok. Boleh mengambil harta orang lain antum najis karena antum orang kafir. Barang antum mulai saya ambil karena antum orang kafir. Tapi ngambilnya diam-diam, tidak berani. <laughs> Kalau ketahuan, kalau ketahuan tentunya diajar ya. Ya diambil. Kemudian dibawa pergi dan dia merasa dengan yakin bahwa bahwasanya hukumnya halal. Dia merasa dengan yakin bahwasanya harta yang dia ambil ini hukumnya halal. Ya ikhwan, wahai saudaraku yang antum mengkafirkan saya. Bagaimana saya bisa masuk dalam kelompok antum? uang Amir antum saya tidak kenal, siapa presiden antum, di mana tinggalnya, siapa namanya, wilayahnya di mana. Bagaimana antum mengkafirkan kaum muslimin sedangkan kaum muslimin tidak ngerti siapa pimpinan antum, di mana mereka membayar, di mana? Tinggal di mana dia? Dia sembunyi-sembunyi ya. Wilayahnya di mana? Tinggalnya ikut-ikutan negara Indonesia. Pimpinan kok tidak punya wilayah ya. Ini jadi pertanyaan. Pimpinan kok tidak punya pasukan? Pimpinan macam apa seperti ini ya? Pimpinan macam apa seperti ini? Pimpinan kalau diserang langsung mati semua anak buahnya. Tidak ada tidak punya wilayah, tidak tahu tempat tinggalnya di mana, siapa yang tidak ada yang orang bayar juga tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Setelah itu mereka tidak beri uzur kepada orang di luar kelompok mereka. Mereka mengkafirkan orang di luar, di luar kelompok mereka. Dan ini merupakan subul khawarij, jalan-jalan yang telah ditempuh oleh khawarij, ya, mudah mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sesuai dengan madhab mereka. Ikhwani fillah Allah wa Sedikit saya singgung sebenarnya Khawarij dan Murji'ah. Dua kelompok sesat yang sunnah berada di tengah-tengahnya antara Khawarij dan Murji'ah. Yang kedua kedua kelompok sesat ini berjalan awalnya dalam langkah yang sama menyelisih sunnah. Mereka berjalan bersama-sama namun akhirnya mereka berpisah. sunnah wal Jamaah memandang bahwasanya iman adalah bercabang-cabang sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya iman itu bercabang-cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, tauhid. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah merupakan bagian dari iman. Intinya iman itu ibarat pohon. Bahkan Allah Subhanahu wa taala misalkan iman sebagaimana pohon. Sebagaimana dalam surat dalam surat Ibrahim. Wa masalul ladzi wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala dan permisalan kalimat yang baik yaitu kalimat la ilaha illallah yaitu iman ya. Seperti sebuah pohon yang baik yang akarnya kuat, kokoh dan cabangnya menjulang ke atas ya. Dan namanya pohon bercabang-cabang. Tatkala ada satu ranting yang kita patahkan dari pohon tersebut, saya tanya apakah masih disebut pohon? Satu pohon lengkap dengan akarnya, dengan rantingnya, dengan daun-daunnya. Kemudian tatkala antum mematahkan satu ranting dari pohon tersebut, apakah pohon tersebut masih dikatakan pohon? Masih dikatakan pohon, tapi pohon yang kurang. Kurang lengkap. Kenapa? Ada batangnya yang di dipenggal ya. Iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah bercabang-cabang. Kapan tidak dikatakan pohon tatkala akarnya diambil, kalimat la ilaha dicabut. Sudah tidak dikatakan lagi pohon, pohon sudah mati, ya. Pohon sudah mati. Demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau seandainya hanya cabang-cabang keimanan selain la ilaha illallah tidak ada atau terpenggal, maka tidak dikatakan seorang itu kafir, tidak dikatakan seorang itu keluar dari Islam. Kapan? Keluar dari Islam tatkala la ilaha illallah hilang dari dalam hatinya. Tatkala akar dari pohon tersebut dicabut. Adapun khawarij dan murjiah, mereka memandang bahwasanya iman itu satu kesatuan. Iman itu satu kesatuan tidak terpisah-pisahkan dan tidak bercabang-cabang. Idza zahaba ba'duhu zahaba kulluhu. Jika pergi salah satu cabang dari keimanan maka berkilah semuanya. Mereka ibaratkan seperti angka 10. Angka 10 itu kalau diambil satu jadi berapa? Jadi 9, tidak dikatakan lagi angka 10, paham? Sudah berubah nggak namanya? Berubah dari 10 menjadi 9, berarti demikian juga iman. Iman kalau diambil sebagian maka tidak dikatakan lagi iman. Paham? Demikian juga mereka misalkan dengan kue yang namanya sakan jabin. Suatu kue yang berada di negeri Iran. Ya. Kue itu rasanya nano-nano, bercampur antara apa? Antara asam dan manis. Ya. Subhanallah untuk mengenal iman kita harus rasa rasa nano-nano dulu. Kalau tidak rasa nano-nano tidak mengenal iman. Orang ketika ditanya apa kue sakan jabin, masa saya harus ke Iran dulu untuk mengenal iman. Ya. Kata mereka kue sakan jabin itu yang merupakan paduan antara rasa asam dan manis. Seandainya rasa asamnya hilang, maka tidak dikatakan lagi kue sakan jabin. Kalau rasa manisnya hilang, tidak dikatakan lagi kue sakan jabin. Kapan dikatakan sakan jabin? Tatkala terpadu padanya rasa asam dan manis. Demikian juga iman. Iman. Kalau pergi salah satunya, maka pergi semuanya. Oleh karena itu, ini langkah pertama yang sama antara khawaris dan murjiah. Kemudian mereka berpisah. Kenapa terpisahnya? Orang khawaris mengatakan, kalau gitu, kalau ada orang yang berzina, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar, berarti ada salah satu cabang keimanan yang telah hilang. Berarti kalau ada salah satu cabang keimanan yang hilang, berarti dia kafir. Karena kita punya kaidah kalau iman itu pergi sebagian maka pergi semuanya. Tatkala ada satu, salah satu cabang keimanan hilang, maka hilanglah keimanan tersebut. Maka mereka pun mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Orang yang berzina mereka kafirkan. Adapun murjiah sebaliknya. Mereka takut mengkafirkan kaum muslimin. Mereka takut. Wah, iman itu satu kesatuan. Kalau pergi se sebagian maka pergi semuanya. Kalau gitu kita katakan bahwasanya amal bukan merupakan bagian dari iman. Paham? Supaya tidak mengkafirkan orang, mereka mengatakan bahwasanya amal itu bukan merupakan dari merupakan bagian dari iman. Orang mau tidak sholat, mau tidak puasa, itu semuanya adalah amalan. Yang penting hatinya ngenal, yang penting iling ya. Tidak mengapa. Berarti imannya masih sempurna, dan amal tidak bukan merupakan bagian dari iman. Kalau kita mengatakan amal merupakan bagian dari iman, berarti kalau ada orang tidak puasa kita kafirkan. Kalau orang berzina kita kafirkan sebagaimana orang khawarij. Kami tidak mau kata mereka. Pahami di mana jalan perpisahan mereka? Paham tidak? Yang paham tanya yang tidak paham tanya kepada yang paham. Insya Allah ya. Jadi demikian langkah mereka pertama sama, kemudian mereka ter terpisah. Subhatnya sama, bahwasanya iman merupakan satu kesatuan dan tidak bercabang-cabang. Adapun Ahlus sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwasanya iman bercabang-cabang. Ya, benar. Kalau ada pohon yang hilang salah satu cabangnya tidak dikatakan pohon. Tidak dikatakan pohon yang sempurna sebagaimana sebelumnya, namun dikatakan pohon yang kurang cabangnya. Angka 10, tatkala hilang satu, benar tidak dikatakan angka 10, namun masih tersisa 9. Paham? Walaupun namanya berubah namun hakikatnya masih ada tersisa 9. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum sungguhnya khawarij ya, yang mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin bukanlah orang-orang yang jahil artinya malas beribadah tidak mereka jahil dalam ilmu tapi dalam ibadah mereka sangat semangat dan nanti insya Allah antum akan paham bahwasanya khawarij akan terus ada minimal kaum muslimin terpengaruh dengan metode-metode mereka langkah-langkah mereka dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya langkah-langkah mereka dalam menasihati pemerintah. Di sana ada langkah-langkah khawarij atau asalib cara-cara khawarij dalam menasihati pemerintah dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Insya Allah kita akan tahu bahwasanya sebagian kaum muslimin mereka terjebak dalam langkah-langkah orang khawarij. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ali radhiyallahu taala anhu, dia menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya khruju qaumun fi akhir zaman." Kaumun fi akhir zaman. Akan keluar suatu kaum di akhir zaman. ahdatsul atnan. Yang mereka umurnya masih muda. Sufahaul ahlam. Yang mereka bodoh. Muda dan bodoh. Yakuluna min khairi qaulil bariyah. Mereka mengucapkan kalimat yang sangat indah. Itu kalimat yang benar. Namun di balik itu ada kebatilan yang mereka inginkan. Sebagaimana yang terjadi tatkala terjadi pada apa tahkim yang dilakukan oleh Ali Antum bisa baca kisahnya di makalah ya. Ali mengutus salah seorang dan pihak yang lain Muawiyah juga mengutus salah seorang. Dua-dua orangnya adalah sahabat. Kemudian untuk memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka. Maka orang Khawarij mengatakan, "Kenapa engkau ya Ali memberikan keputusan hukum kepada manusia? Mestinya kau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Sehingga mereka pun mengatakan, "Inil hukmu illa lillah." Sungguhnya hukum adalah milik Allah. Tatkala Ali memutuskan hukum dengan menyerahkan hukum tersebut kepada manusia, berarti dia telah menyerahkan hukum kepada selain Allah. Berarti Ali itu kafir. Paham? Kalimat yang diucapkannya apa? Inil hukmu illa lillah ayat. Dalam Al-Quran. Namun maksud mereka adalah kebatilan. Adalah untuk mengkafirkan Ali dan para sahabat yang paham dengan Ali dan yang menyelisihi mereka. Yakuluna min khairi kalam qaulil bariyah. Mereka mengucapkan kalam yang baik namun yang dimaksud adalah kebatilan. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Yang keimanan mereka tidak akan melewati kerongkongan mereka, cuma di lisan tidak masuk dalam hati mereka. Yang merukuna minadin kama yang merukusahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Fa aina malaqitumuhum? Kapan saja kalian bertemu dengan mereka, faqtuluhum kata Rasulullah SAW. Kapan saja kalian ketemu mereka, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Sungguhnya barang siapa yang bunuh mereka, akan mendapatkan pahala yang besar pada hari kiamat. Untuk bayangkan orang yang rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, ibadahnya luar biasa. Kalau antum lihat antum minder, para sahabat yang minder apalagi antum. Namun kata Rasulullah SAW, kalau ketemu mereka bunuh, bunuh mereka. Kenapa? Karena kesesatan yang mereka lakukan sangat besar sehingga mereka harus dibunuh. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, pemerintah Islam. Dan ini maksudnya sangat luar biasa. Sehingga hukuman yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka juga luar biasa. Padahal mereka memaukan Allah. Padahal mereka sangat benci kepada kemaksiatan. Namun mafsada yang mereka munculkan, mereka timbulkan lebih berbahaya daripada itu. Sehingga akhirnya mereka pun diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Di antara akidah Khawarij yang mesti kita harus berhati-hati sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Anas hafizahullah taala yaitu mereka mengamandang boleh merontak kepada pemerintah muslim yang sah pemerintah penguasa muslim kalau dia berbuat zalim maka harus diberontaki ya orang-orang Syiah juga demikian mereka mengatakan boleh memberontak kepada orang-orang muslim kepada pemerintah yang muslim namun kenapa mereka tidak memberontak karena mereka memandang bahwasanya pemberontakan adalah jihad dan jihad tidak boleh dilakukan kecuali bersama seorang imam. Dan imam mereka sampai sekarang belum keluar, paham? Imam mereka sampai sekarang masih sembunyi. Sehingga mereka tidak memberontak. Namun pada hakikatnya akidah mereka sama dengan orang khawarij. Yaitu boleh memberontak terhadap pemerintah muslim. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Masalah ini, masalah pandangan akan bolehnya memberontak terhadap pemerintah muslim sebenarnya bukan masalah akidah ya. Sebenarnya masalah fikih. Namun para ulama masukkan masalah ini dalam permasalahan akidah. Bukan masalah keyakinan mas tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang uluhiyah Allah, bukan. Namun masalah tentang bagaimana mensikapi seorang raja atau seorang penguasa yang zalim. Ini bukan masalah akidah sebenarnya. Namun dimasukkan oleh ulama, para ulama dalam buku-buku akidah karena inilah yang membedakan antara alus sunnah dengan alul bidah. Sebagaimana masalah membasuh tatkala wudhu, membasuh kaki. Adapun orang-orang Syiah mereka memandang tatkala wudhu hanya boleh apa namanya mengusap bagian atas, jadi tidak dicuci cuma diusap. Nanti kalau antum umroh, insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk umroh atau untuk haji, antum akan lihat orang-orang Syiah bagaimana mereka berwudhu. Mereka berwudhu cuma disentuh bagian atas kakinya ya. Jadi tidak dicuci kakinya. Padahal mereka tidak pakai sepatu. Paham? Ini masalah. Dan seperti masalah khuf. Adapun ala sunnah harus dicuci. Kapan tidak boleh dicuci? Kapan boleh tidak dicuci? Kaki tersebut tatkala memakai khuf. Boleh diusap. Orang-orang syiah mengingkari hal ini. Ya. Nah, masalah ini masalah fikih. Namun dimasukkan oleh ulama dalam kutub akidah mereka. Kenapa? Karena inilah yang membedakan antara ulus sunnah dengan alul bid'ah. Karena inilah yang membedakan antara sunnah dengan alul bid'ah. Oleh karena itu, perkara inilah perkara yang penting. Karena yang membedakan antara alul sunnah dengan alul bid'ah, yang membedakan orang-orang berjalan di atas jalan salafus soleh. dan membedakan orang-orang berjalan di atas orang-orang mujrimin, orang-orang yang telah tersesat. Oleh karena itu kita harus mengenal betul bagaimana jalan-jalannya alul sunnah dan juga mengenal betul bagaimana jalan-jalannya khawarij sehingga kita tidak terjerumus, tidak terseret dalam jalan-jalan mereka. Ikhwan fillah Allah Sebagaimana tadi sudah juga dijelaskan oleh Ustaz Anas ya. Hafizahullah. Perkataan Ibnu Qayyim saya hanya mengulang ya untuk tanbih supaya antum semakin lengket dalam kepala antum tentang pentingnya hal ini. Sungguhnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin menimbulkan nafkah yang sangat besar. Ya. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Alamul Muwaqqi'in jilid 3 kata beliau fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'ala al-hikami wa masalihal al-ibad fil ma'ash wal ma'ad. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sungguhnya syariat Islam itu dibangun di atas asas kemaslahatan dan hikmah. Kemaslahatan siapa? Kemaslahatan para hamba. Namanya syariat itu adalah demi kemaslahatan para hamba. Baik di dunia maupun di akhirat. Wahyia adlun kulluha. Dan syarat itu semuanya adil. Warahmatun kulluha. Dan syarat itu semuanya penuh rahmat. Wa masalihu kulluha. Dan syariat itu semuanya penuh kemaslahatan. Tidak ada maksadahnya. Wa hikmatun kulluha. Dan semuanya penuh hikmah. Fakullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur. Wa anil hikmati ilal abas. Wa anil rahmati ila diddiha. Wa anil maslaha ilal mafsadah. Falaisat minas syariah. Maka setiap perkara yang di situ nampak bahwasanya telah keluar dari keadilan menuju kepada kezaliman. Maslahah menuju kepada mafsadah. Kemudian hikmah menuju kepada abas yang sia-sia. Dan demikianlah maka menunjukkan itu bukan syariat. Kalau ada satu hukum atau syariat yang kata orang itu syariat namun ternyata nampaknya di situ ada mafsadah, kemudian ada tidak ketidakadilan, ketahuilah itu bukan syariat. Walaupun orang mengatakan itu adalah syariat. Di antara hal ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim adalah masalah khuruj alal hukam. Ibnu Qayyim membuka I'lamul Muwaqqi'in jilid ketiga dengan bahas bahas kaidah ini. Kemudian dia beri contoh yang banyak. Contoh mengenai masalah mafsadah dan maslahat. Contoh yang pertama beliau sebutkan adalah masalah khuruj alal hukam. Ya, karena sangat berbahaya, beliau contohkan masalah khuruj alal hukam yang mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya.